Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis, kitab yang membahas mengenai istilah-istilah hadis dan bagaimana cara mengetahui keadaan rawi dan hadis yang diriwayatkan. Karena ilmu mustalah kemarin sudah kami sebutkan, ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Paham ya? Jadi ilmu mustalah itu adalah ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut tentang keadaan perawi hadis dan keadaan hadis tersebut ditinjau dari sisi apa? Diterima atau ditolak. Dengan cara mempelajari ilmu mustalah ini. Jadi kalau antum mutkin dan paham ilmu mustalah, mustalahul hadis, nanti antum akan tahu keadaan rawi itu sikoh ataukah majuhul ataukah dia itu Kobul, soduk atau yang semisalnya dan akan mengetahui hadisnya ini pantas enggak untuk diterima boleh enggak untuk diterima atau harus ditolak itu loh mempelajari ilmu apa? mustalahul hadis nah setelah ini nanti membaca baikuniyah karena nah barakallahu fikum ini pembukaan sangat bagus sekali baikuniyah itu istilahnya inti pertama kali belajar ilmu nah mustalah ini pembukaan yang sangat bagus jadi dikasih gambaran global mengenai hadis nah apa perbedaan antara hadis, khabar sama asar? Apa? Itu benar terus kalau kalau khabar marfu. Lain lagi ilmu nahwu ya, lain lagi ya. Apa kemarin perbedaan antara hadis khabar sama asar? Antum, Asif. Nah, umum, khabar umum. Bisa dari Nabi, yaitu namanya hadis, bisa dari sahabatan di bawahnya. Kalau asar Nah, dari sahabat atau tabi'in. Kalau marfu' Nah, mirsa dalam Rasulullah. Kalau mau mauquf mana sahabat. Kalau maqtu' Na'am ahsan, salam tabi'in. Itu ingat-ingat itu istilah-istilah itu ya. Marfu' kepada nabi. Apa? Mauquf kepada maqtu' tabi'in. Mafhum? Nah, itu sekitar globalnya. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas masalah mutawatir dan ahad. Sebenarnya pembagian ini bukan pembagian dari ahlu sunnah secara globalnya. Namun pembagian ini dari kalangan ahlu ahlul kalam, ahlu filsafat, ahlu mantik yang mereka berupaya untuk menolak hadis ahad. Paham ya? Semula pembahasan ini enggak ada zaman dahulu. Adanya cuma hadis itu sahih. Bahkan pembagian hadis hasan itu pun belakangan. Dulu adanya cuma hadis sahih, hadis da'if. Setelah itu muncullah Na'am barakallahu fikum, na'am penjabaran yang luas yaitu hadis dhaif, hadis yang lemah. Kalau lemahnya masih ringan, itu nanti masih dikumpulkan berbagai macam jalannya naik menjadi derajat hasan li khairi. Masih bisa naik. Hadis hasan, hadis hasan ya, hadisnya hasan. Itu dikumpulkan dengan berbagai macam jalannya nanti sampai naik menjadi sahihun li khairi. Seperti itu. Paham ya? Wa illa dulu zaman dahulu, nah barakallahu fikum, nah pembagian hadis terbagi menjadi dua Sahih sama apa? Dhaif. Sahih sama dhaif. Na'am barakallahu fikum. Mutawatir dan ahad ini sebenarnya untuk membantah mereka, orang-orang yang menolak hadis ahad. Jadi kata mereka hadis ahad, eh, hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu sahabat kok, itu enggak terima katanya. Nah, mereka harus yang mutawatir-mutawatir. Padahal kalau mereka itu puasa Ramadan, mereka-mereka itu ya, dengan satu orang adalah langsung buka mereka. Berarti ada baru satu orang. Ahad enggak? Ahad. Kalau mereka nggak mau ya mutawatir ya sudah suruh adzan dulu semuanya baru buka. Memang ya terbantah di situ orang-orang yang menolak hadis ahad. Allah musta'an. Jadi mereka itu sebenarnya nggak berpikir ya. Allah musta'an. Kita lihat. Qala al-mu'allifu as asani al-ahad. Yang kedua adalah hadis ahad. Ta'rifuha definisinya aksamuha bi'tibari nutur maatamsil. tamsil Maksudnya adalah apa? Pembagian-pembagian hadis ahad ditinjau dari jalan-jalannya bersama contohnya. Aqsamuha bi'tibari rutbah ma'at tamsil dan pembagian hadis ahad ditinjau dari urutan persamaan contohnya juga. Kemudian berikutnya matufiduh apa yang bisa diambil faedah daripada hadis ahad tersebut. Kita lihat. Al-ahadu masimal mutawatir. Jadi hadis ahad itu yang selain mutawatir. Kalau hadis mutawatir sudah kita lewati, hadis dikatakan mutawatir itu apabila apa? Ada dua jenis. Apabila para perawi sepakat Baik sepakat lafad dan maknanya atau sepakat apa? Sepakat maknanya tapi lafadnya berbeda-beda. Itu juga mutawatir. Paham ya? Jadi hadisnya diriwayatkan jamaah. Diriwayatkan oleh sekumpulan banyak orang gitu. Nah, nah mutawatir ada dua macam kemarin. Mutawatir yang sifatnya apa? lafadnya mutawatir yang maknanya. Maksudnya secara lafad semua para sahabat yang banyak tadi membawa lafad yang sama. Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Semuanya lafaznya seperti itu. Nah, itu yang dikatakan mutawatir lafzi. Yang kemarin kan kemudian mutawatir yang nah barakallahu itu lafzi yang lafzi dan makna itu, lafaznya dan maknanya. Kemudian ada yang mutawatir anam. Mutawatir anam itu maksudnya lafaznya berbeda-beda tapi mereka semuanya sepakat bahwasanya maknanya satu. Nah, eh, lafaznya berbeda-beda tapi mereka semuanya sepakat bahwasanya maknanya satu. Paham? Nah, seperti itu. Seperti kisah mengenai ayat mengusap khufain atau hadis mengenai syafaat atau yang semisalnya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wa tanqasimu bi'tibari turuq ila salati aqsam. Dan terbagi hadis ahad ini ditinjau dari jalan-jalannya menjadi tiga bagian. mashhurun wa azizun wa gharibun. Perhatikan, hadis ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Masyhur itu maksudnya masyhur menurut siapa? Kan ada masyhur menurut orang awam, masyhur menurut al hadis, masyhur menurut para pedagang, masyhur menurut para pemain bola itu ada nanti hadis-hadisnya itu. Paham ya? Nah, kalau masyhur menurut para pedagang, sebagian mereka ada menyebutkan hadis pasal badinjan. Nah, barakallahu fikum. Badinjan itu terong. Jadi mereka nyuruh, nah barakallahu fikum, apa lafaznya itu? Naam, bi'u atau badinjan atau semisal dengan itu, juallah badinjan terong karena semuanya terong itu sudah ditazkiyah sekian nabi. Jadi ini hadisnya masyhur di kalangan para pedagang, tapi hadis masyhur itu tidak harus sahih. Gitu Ada yang palsu juga. Nah, man man la'iba quratal qadam yaumal jum'ah faka'annama kadza wa kadza misalkan. Barang siapa yang main bola di hari Jumat, maka dia mendapatkan seperti ini seperti ini masyhur dari kalangan para pemain bola misalkan. Ini masyhur tapi tidak sahih. Paham, paham maksudnya ya? Jadi masyhur itu tidak harus sahih hadisnya. Paham ya? Seperti itu kita lihat. Fal masyhur marwahu salasatun fa aktsar. Hadis yang masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh tiga, enam tiga orang atau lebih. Walam yablugh hadut tawatur, tapi tingkatannya tidak sampai mutawatir. Kalau mutawatir lebih dari tiga orang, sekumpulan. Eh? sekumpulan barakallahu fikum lebih daripada tiga orang jamaah. Paham ya? Tapi kalau ini apa? Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang. Nah, barakallahu fikum periwayat atau lebih. Paham ya? Yang meriwayatkan hadis tiga orang atau lebih itu dikatakan hadisnya masyhur. Nah, tapi tingkatannya tidak sampai mutawatir. Tingkatannya tidak sampai mutawatir. Contohnya, misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam contohnya adalah hadis fir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." seorang muslim sejati nah seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin merasa selamat dari kejahatan lisan dan tangannya jadi orang muslim sejati itu yang kaum muslimin merasa selamat dari kejahatan tangan dan lisan dia jadi kalau kaum muslimin saja nggak merasa selamat dengan kejahatan kita dengan lisan kita berarti belum dikatakan muslim sejati ini hadis ini hadis masyhur masyhur. Nah, barakallahu fikum dan sahih. Berikutnya, wal aziz. Hadis dikatakan hadis aziz marwahu isnadih faqat. Naam. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja. Ini maksudnya itu barakallahu fikum ada yang mengatakan kalau yang tiga perawi ini haddatsana fulan qala haddatsana fulan dari kalangan tabi'in tiga orang. Kemudian dari kalangan atba'ut tabi'in tiga orang. Sampai nanti sahabat. Itu ada yang kata seperti itu juga. Nah, itu masyhur. Nanti kalau yang aziz ini masing-masing dua, tabiin dua, atba'ut tabiin dua misalkan. Seperti itu sampai nanti. Nah, seperti itu. Ada juga yang mana kan hadisnya memang enggak ada lagi yang meriwayatkan kecuali dua orang. Nah, Nabi tapi apa tapi barakallahu fikum wa kembali kepada para perawi di masing-masing sanad tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum misalkan atba'ut tabi'in dua orang. Kemudian ngambil jalur dari tabi'in dua orang juga, sama ke sahabat dua orang misalkan, seperti itu. Kita lihat. Misaluhu qauluhu sallallahu SAW layuk la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku dijadikan lebih dicintai daripada anaknya dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Jadi iman kita nggak akan sempurna sampai kita mencintai Na'am barakallahu fikum Rasulullah SAW daripada harta kita, anak kita dan bahkan keluarga kita sendiri. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wal gharib, hadis yang gharib. Gharib itu kalau terjemahan bebasnya hadis yang apa gharib itu? Asing. Naam, gharibun, asing. Ada yang ngatakan gharib itu aneh tapi di sini hadis yang asing. Nah, asing itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu datang banyak yang meriwayatkan hadis itu tapi enggak ada pun yang sahih kecuali satu gitu loh. Kecuali satu marwahu wahidun faqat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh enam masing-masing seorang perawi saja. atsba'u tabi'in satu perawi, tabi'in satu perawi, sahabat pun satu perawi juga. Itu namanya hadis yang apa? Gharib. Kita lihat misal contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Masih kita baca tadi malam itu. Paham ya? Wa innamal likulli imrin ma Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya dan hanya saja setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita lihat al-haditsa. Bacanya al-haditsa ya. Takdirnya akmilil haditsa atau ikra'il haditsa. Kita lihat penjelasannya. Fa innahu lam yarwih 'anil nabi saw. illa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena hadis ini, inamal amal berniat ini tidak ada yang sahih yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW kecuali dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kemudian wala an Umar tidak ada dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Waqqas. Satu orang lagi kan? Wala an Alqamah dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, tidak ada lagi kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Wala an Muhammad tidak ada lagi yang meriwayatkan dari Muhammad ini kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Satu-satu semuanya. Nah, perawinya satu-satu semuanya. Wa kulluhum minat tabi'in semua mereka semuanya dari kalangan tabi'in tsumma rawahu an Yahya na'am khalqun katsir. Kemudian yang meriwayatkan dari Yahya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, na'am barakallahu fikum para perawi yang banyak. Maksudnya apa? Silsilah hadisnya itu satu-satu semua. Satu, satu, satu sampai sahabat pun satu. Itu namanya hadis yang apa? Gharib. Jarang dijumpai gitu istilahnya. Nah, kalau aziz itu dua, dua, dua, dua, dua. Paham ya? Nah, masyhur itu yang diriwayatkan tiga terlebih. Nah, barakallahu fikum itu kesimpulannya. Adapun pembagian masalah enam hadis ahad atau yang semisalnya itu nanti kita akan lewati pada pertemuan yang akan datang yaitu berkaitan masalah ada yang sahih li dzatih, sahih li ghairih, ada yang hasan li dzatih, hasan li ghairih, ada yang dhaif. Paham ya? Karena ditinjau dari individu masing-masing hadis itu ada yang sahihun li dzatih, sahihun li ghairih, hasan li dzatih,